Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang lain segera masuk. Nah, sepi sekali ini kemana yang lain? Ya di luar santri besar segera masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dari kita. Telah sampai pada ucapan mualif rahmatullah alaihi tentang penjelasan masalah anggapan orang bahwasanya al-jibillah pembawaan tabiat seorang hamba layatahoyar tidak bisa dirubah. Nah, ini adalah anggapan yang salah, tidak benar dan perlu diketahui karena sifat-sifat yang ada pada diri makhluk apakah yang jelek ataukah yang baik itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa dirubah dengan usaha. Dengan usaha manusia itu sendiri. Karena dalam firman-Nya Innallaha la yuhayyir ma biqamin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Ini kata Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu kaum Apa-apa yang ada diri pada satu kaum itu Ataukah mungkin seseorang Tidak akan Allah rubah Sampai mereka yakni merubahnya sendiri Ada usaha ter tersendiri Nah ini dalam firmanya Kemudian juga diketahui bahwasanya fa'lam bahwasanya yang dimaksud ketika ada anggapan bahwasanya fil jibilah dalam pembawaan manusia dalam tabiat-tabiat manusia itu tidak berubah bukanlah yang dimaukan adalah komahal hadis sifat bil kuliyah bukan membelenggu sifat-sifat ini secara keseluruhan yang artinya tidak bisa dirubah sama sekali tidak bukan itu yang dimaukan. Jadi bukan membelenggu secara keseluruhan 100%, nah membelenggu secara keseluruhan sehingga tidak bisa berubah, bukan demikian. Karena di sini adalah ada adanya Nam ketika nasihat-nasihat adanya wasiat-wasiat yang ini manfaatnya yang ini adalah diantara faedahnya adalah untuk apa? Itu merubah sifat-sifat yang ada jadi sifat-sifat yang jelek. Nah, ketika sahabatnya tinggi, tabiatnya sahabatnya tinggi, karena di situ ada bimbingan bagaimana Nabi kita membimbing biar tidak bertindak ifrat dengan cara ber, berpuasa, dengan cara olahraga berpuasa untuk mendidik jiwanya yang nanti di antara faedahnya adalah untuk bertindak iktidal, berbuat adil di dalam masalah syahwat. 6. Wa amma qam'uha bil kuliah fala. Adapun membelenggu sifat-sifat itu secara keseluruhan maka tidak. Kaifa? Bagaimana? kok bisa membelenggu secara keseluruhan sehingga tidak bisa dirubah? Bagaimana bisa demikian? Padahal wasyahwatu innama khuliqas li faidatin daruriyatin. Padahal bersamaan dengan itu adanya syahwat sesungguhnya hanya saja diciptakan syahwat itu adalah karena faedah yang sangat urgen bagi manusia di dalam tabiatnya. Nah ini. Di dalam tabiatnya adanya syahwat, ini sangatlah penting keberadaan syahwat tersebut. Seandainya dihilangkan bagaimana? Manusia yang punya syahwat tentunya akan punah keturunan-keturunan syahwat ya terhadap perempuan nggak ada sama sekali akan hilang keturunan-keturunannya. Walau walau kota at sahwatu ta'ami dan seandainya sahwat makanan ini keinginan ada sahwat makanan terputus hilang sahwat untuk makan sama sekali enggak enggak selera untuk makan hilang total tentunya la halakan nas, lah halakan insan. Tentunya manusia akan binasa. Enggak doyan makan, enggak minum, enggak makan sudah. Tentunya akan mati. Namanya manusia. Seandainya sahabatnya terputus, enggak ada. Demikian juga seandainya syahwatul wika, syahwatul wika langkota al naslu seandainya terputusnya sahwat seksualnya seorang hamba nah tentunya akan terputus keturunannya ini jadi seksualnya sahwat seksualnya nggak ada maka keturunannya akan terputus nah ini walain adama al-hadabu bil kuliah dan juga seandainya namanya sifat kemarahan kalau seandainya ditiadakan, dihapus semuanya total secara keseluruhan, maka lanjat fa'il insanu anafsihi mayuhdikuhu. saya namanya manusia nggak akan bisa mempertahankan dirinya atau membela dirinya dari hal-hal yang akan membinasakan dirinya. Ini seandainya sifat marah enggak ada. Enam, hilang. Sifat marahnya enggak ada. Ini tentunya akan enggak akan bisa untuk yakni melawan. Ketika mungkin ada musuh akan menyerang, akan membunuh, dia enggak marah, dia enggak ada kemauan melawannya, diam aja. Tentunya akan binasa, akan celaka. Sehingga waqad qala Allah Ta'ala dalam firman-Nya asidda walal kufar. Nah, Muhammad Rasulullah walladzina namahu asidda walal kufar. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau nam asidda. Ini sifatnya keras terhadap orang-orang kafir. <clears throat> Walatas durul siddah illa anil hudub. Dan tidaklah Nam kemarahan itu muncul kecuali karena ada sifat apa? Tidaklah sifat keras itu akan muncul kecuali karena ada sifat marah. Nah ini. Jadi namanya bersikap keras terhadap orang kafir, keras terhadap mereka itu nggak akan ada kalau nggak ada sifat marah. Sehingga karena ada marah pada diri manusia, ini bisa sikap tegas terhadap orang-orang kufar atau musuh-musuh Islam. Dan nah, ini sifat marah pada diri manusia. Kalau seandainya nggak ada kemarahan, dihilangkan kemarahan, ini tentunya sudah lembek. Nggak ada jihad Bismillah, nggak ada perlawanan terhadap musuh-musuh Islam yang kafir yang ahlu bid'ah dibiarkan sudah. Nggak ada, nggak ada sifat marah. Kalau nggak ada sifat marah walau batal al hodab lam tana'a jihadu al kufar seandainya kemarahan dibatilkan disirnakan dari diri manusia tentunya namanya jihad fisabilillah melawan orang-orang kufar akan ter tercegah Nam enggak ada jihad fisabilillah nah ini waqad qala ta'ala wal kadibi al sehingga Allah katakan dalam firman-Nya yakni yang sebelumnya adalah apa, Imam? Ayat ini. Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra wal kadhibin al-ghaidha. Nah ini. Orang-orang yang mereka <clears throat> membelanjakan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang atau sempit dan juga orang-orang yang menahan kemarahannya Balqadibin al di sini Allah firmankan orang-orang yang menahan kemarahannya bukan dengan lafaz walam yakul al faqidina al -huedo. Ini orang-orang yang ditiadakan dari kemarahan. Ini bukan al-faqidina al, al Kalau al-faqidin ini orang-orang yang kemarahannya enggak ada terhilangkan kemarahan sifat tersebut. Tapi dengan ayat wal qadibin, orang-orang yang menahan kemarahannya. Artinya apa? Ada sifat marah. Nah, orang-orang yang menahan amarahnya. Kapan dia marah? Ketika dia mungkin di apa disakiti sama kaum muslimin yang lainnya, dia berusaha untuk menahan amarahnya. Nah ini orang-orang yang mendapat keutamaan Allah cinta Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan. Ketika dia apa? diejek, diolok-olok sama teman-temannya, dia menahan untuk tidak membalas olokan tersebut. Tapi ketika giliran dan orang-orang kafir, bagaimana? Dilampiaskan kemarahannya. yakni tegas kepada mereka, marah kepada mereka karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang dia menginjak-injak agama agama Allah sehingga kita pun marah. Demikian. Wa kadzalikal matlubu fi sahwati ta'am. Dan demikian juga apa yang dimaukan di dalam sahwat masalah makanan. Ini adalah untuk al-i'tidal, bersikap adil. Duna sarah wat takallul tanpa ada rasa hulu asyarah yakni makan berlebih-lebihan, dan juga watakallul tidak apa terlalu sedikit artinya nggak mau makan ya ini jadi dalam masalah makanan ada syarat untuk makan ada tetap ada Nah yang diperintahkan adalah iktidal untuk bersikap adil, tidak terlalu banyak sekali juga tidak dan juga meninggalkan sedikit sekali juga tidak. Walhasil untuk menguatkan enam tulang punggungnya sehingga dia bisa apa aktivitas berjalan. Yang petani dia makan cukupnya untuk biar kuat tenaganya Nah ini biasanya Pak Tani karena kerjanya berat, makanya pun agak banyak biar tenaganya ada. Enam seorang santri juga makan butuh makanan biar jalan semuanya yang belajar. Seandainya ditinggalkan makanan-makanannya, tentunya nggak akan bisa jalan aktivitas tersebut. Ini sah adanya sahwat ta'am. Yang dimaukan adalah untuk bersikap adil. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman wa kulu washrabu wa tusrifu dan makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian wala tusrifu dan jangan kalian bersikap boros berlebih-lebihan dalam masalah makanan ataupun minuman bersikap adil tengah-tengah dan bagaimana beliau membimbing kita ketika makan fa sulusun amihi, ta'amihi wa sulusun li sarabihi wa sulusun li nafasihi nah ini makan yang adil makan yang betul-betul di bawah bimbingan syariat nah sepertiga untuk makanan sepertiga untuk minuman sepertiga untuk pernafasan nah ini ketika mungkin memperhatikan hadis ini mempraktekkan hadis ini insya Allah ya kesehatan kita pun akan terjaga. Kadang karena memang ya di antara kita mungkin hulu dalam masalah makanan. Yang satunya nasinya sangat banyak. Kemudian yang satunya mungkin lauknya sangat banyak, nasinya kurang. Kemudian airnya juga airnya juga kurang. Ini akan berpengaruh pada pencernaan lambung tersebut hingga seimbang. Sehingga kan dari dari sebab ini akan muncul penyakit penyakit. Demikian. Dan dikatakan oleh para dokter ya tentang hadis ini seandainya mereka apa mau mengamalkan hadis ini, seandainya mereka mau memperhatikan kemudian mengamalkan hadis ini, itu niscaya rumah-rumah sakit ya, kemudian puskesmas-puskesmas akan sepi dari orang-orang yang sakit. Ya karena mereka sudah sehat, Kebanyakan mereka sudah sehat-sehat semuanya karena menerapkan hadis tersebut. Menjaga makanan. Leni. Nah, secara fisik berfaedah, secara ruhnya, ruh dia, hati dia pun akan berfaedah. Tajib. Kemudian selanjutnya illa ana syekh al-mursid lil murid idza ra'a lahu mailan ilal hudab wasyahwa hasan ayubalik fi damihima ala itlaq liyaruddahu ila tawasud. Di sana ada perkara lain sama enggak cetakannya? Sama ya, Mam ya? Sama. Mungkin beda. <clears throat> Di sana ada perkara lain bahwasanya seorang syekh, ya seorang yang dia mursid, orang yang sudah mengarahkan pada hal-hal yang baik, dia yang inginkan pada sesuatu melihat baginya yani kecondongan kepada kemarahan dan syahwat. Mungkin ada seorang guru, ya, ada seorang alim dari ulama ketika memutuskan suatu perkara, dia condong pada dasar dengan sifat-sifat kemarahannya dan syahwatnya. Nah, maka di sini walaupun seorang alim, walaupun seorang yang dia mursid, maka hasuna ayu balik baik baginya yang mengetahuinya untuk menyampaikan fi dan mihima itu menyampaikan tentang kritikannya kepadanya tentang kritikan kemarahan tersebut tentang kritikan sahwat tersebut yang dia didasari dengan sahwat bukan didasari dengan ilmu bimbingan syariat alat itlak secara mutlak 6 liyaruddahu agar supaya mengembalikan pada sifat yakni tawasud adil tengah-tengah di pembimbingan Islam bukan di tendensi tidak didasari dengan sifat sahwatnya kemarahannya karena ada keinginan-keinginan dia memutuskan demikian nah ini ini seandainya ada ya seorang yang dia alim ya seorang guru maka yang tahu mungkin murid-muridnya nggak usah segan nggak usah apa riku-riku ketika perkaranya kok ini ya didasari dengan kemarahan, didasari dengan syahwat sudah sampaikan nasihatnya sampaikan secara mutlak. <clears throat> Artinya siapapun dia untuk dinasehati untuk dikritik agar berubah dari keputusan tersebut. Taib walau alam bisawab ilahuna tafadhalu habidakumullah.